rumah Allah ini dalam rangka mendalami agama, menambah pengetahuan kita tentang agama yang kita cintai ini. Berikutnya salawat beserta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama para sahabat beliau untuk demi sampainya cahaya Islam ke berbagai pelosok dunia Alhamdulillah kita diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang menerima cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nikmat yang mesti kita syukuri adalah yaitu nikmat ila Islam wa nikmatun fil Islam. Nah dikatakan oleh muhaddis sunni ini oleh muhaddisul asr. Ini al-muhaddis Syekh Nasruddin Albani mengatakan bahwa al-hidayah ada dua di samping ulama ada yang memilih hidayah amma wa hidayah khasah, bikin juga hidayah dilala wal irsyad. Beliau juga menyebutkan al hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Al hidayah ilal Islam yakni kita masuk menjadi orang muslim. Al hidayah fil Islam yakni al hidayah ila sunnah. Ini kata beliau karena dalam Islam itu ada berbagai macam bentuk ya pengamalan dan pemikiran-pemikiran. Sedangkan al hidayah fil Islam adalah hidayah benar-benar kita berada dalam Islam itu yaitu kepada sunnah. Para kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini sebenarnya yang telah kita sebut uh, diumumkan yaitu tentang perbedaan antara ittiba, taklid dan ta'assub. Kenapa hal ini kita kupas? Karena sebagian tidak seluruhnya di antara kita yang telah mencintai sunnah ini, ini ada masih tersisa sifat-sifat taklid dan sifat ta'assub di dalam dirinya. Ema taklid kepada sebuah pendapat, sebuah kelompok, sebuah guru, seseorang, ya, atau ta'assub terhadap sebuah kelompok, sebuah aliran, sebuah pemikiran, sebuah pendapat, ya, Kemudian secara umum, ittiba semua kita mengetahui dan kita mengakui, apalagi kita yang telah mengenal sunnah Rasulullah SAW ini, itu bahwa ittiba adalah satu yang lazim dan taklid suatu yang mazmum, wa ta'assub adalah suatu yang mazmum. Dan karena taklid orang menolak kebenaran, karena ta'assub terjadinya perpecahan. Jadi as-sunnah tajma' ini kalau taklid adalah membuat orang menolak kebenaran Menerap ta'assub membuat orang berpecah pecah belah. Di oleh sebab itu sangat penting kiranya kalau di di akhir-akhir sekarang ini banyak sekali bermacam bentuk orang menisbahkan diri bukan hanya kepada Islam yang kita bicara orang menisbahkan diri kepada sunnah kepada manhaj al-sunnah jamaah tetapi di dalam diri mereka terdapat nilai-nilai taklid dan nilai-nilai ta'assub sehingga menyebabkan ini memponis yang lainnya yang tidak sependapat dengan dia ini dianggap mubtadi' yang menyalahi pendapat gurunya dianggap sesat nah ini yang bahayanya sebagian orang-orang yang mengenal sunnah justru ta'assub dan taklid ini yang mereka anggap bahwa itu adalah ittiba oleh sebab itu Imam Sunnah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah beliau Taklid di sini menyebutkan berbagai macam bentuk alasan-alasan orang yang taklid. Lalu beliau komentari satu persatu dari dalil mereka, baik adillah akliyah maupun adillah nakliyah. Pertama ittiba kita akan pembahasan pertama adalah tentang ittiba. Ittiba akan kita bahas dalam berapa bentuk. Pertama, pengertian ittiba. Kedua, dalil ittiba dalam Al-Qur'an dan Sunnah, adalah Al-Qur'an dari Al-Qur'an tentang ittiba. Dalil tentang ittiba dari Sunnah perkataan salafus soleh yaitu madzahir tiba atau fawaid tiba. Apa buah hasil dari seorang ittiba ini? Jadi pengertian ittiba kemudian dalil wajibnya ittiba rasul dari Al-Qur'an dan eh, dari sunnah Al-Qur'an dalil wajib ittiba rasul dari as-sunnah kemudian dari perkataan salafus Saleh kemudian samarah, faedah yang akan kita petik dari ketika kita ittiba sunnah. Pertama, ittiba para ulama mengatakan yaitu karena ittiba ini ini qarinul ikhlas. Jadi seseorang ittiba tanpa ikhlas itu tidak mau yaitu ittiba rasul ini bekulli eh yaqulu wa yaf'aluhu ibtigha wa wajib. Jadi tiba kita kepada siapa? Kepada Rasul. Murni hanya Rasul yang tak ikut. Tidak yang lain-lainnya. Oleh sebab itu, Rai Ashrahani menyebutkan dalam mufradat Al-Quran tentang takrif e, itu dia beliau sebutkan Etibat eh, dikatakan al-uswa karena Allah menyebutkan atau al-qudwa karena Allah sebutkan dalam surat Ahzab apa bunyinya? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa Allah mengatakan uswatun hasanah? Memang apakah tidak memang bukan kasih umat itu memang mencontoh rasulnya? Jadi hasanah di sini disifati qudwa di sini hasanah karena lebih takdir lagi Jadikanlah satu-satunya pedoman kalian dalam memahami menjalankan Islam siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita meninggalkan di sini apa? Pemahaman para Cuman kalah karena para sahabat pun ada berbeda istilah dalam berbagai hadiah, maka di sini kita tidak boleh taklid dan ta'asub kepada seorang pun hatta walau dia itu Siapa? Sahabat. Sahabat. Karena kita disuruh mengikut siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ar-Rawi Asfahani dalam kitab beliau Mufradul Quran berkatakan al-uswah ini wal kedua. wal wahya al-halatu allati yakunu al-insan fiha min fiti ittiba'i ghairihi in in hasan aw qabiha. Jadi ittiba itu ada secara lugawi umum bisa itibak terhadap hal yang jelek, bisa terhadap hal yang baik. Tapi secara syar'i ketika kita katakan itibak, itu yang kita katakan tadi, itu mengikuti Rasulullah SAW dalam segala apa yang bercontoh contohkan dalam agama ini apa itibak Nah, mungkin kita lepaskan dari ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, kita sudah tidak sudah tidak itibak. Keduanya saling talazum. Kalau kamu melakukan sunnah, tidak ikhlas, sudah tidak itu pak. kenapa Rasul apa? Ikhlas. Orang yang mengatakan ikhlas, tapi yang tidak pak gimana ikhlas mengikuti Allah? Allah kalau dia benar-benar ada lebih ikhlaskan ibadah kepada Allah, Allah menyuruh kita untuk ikhlas apa melakukan ibadah sesuai dengan apa? Sunnah. Ini secara lugawi kata-kata itibar mencakup baik hal yang jelek dan hal yang buruk sekalipun. Kemudian ini wa in sara wa in dara. Ini atau hal yang sara atau dara. Ini sara atau dara. Baik membawa faedah atau membahayakan. Wa idza qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini wasafa bil hasanah. Ini di sini disebutkan di sini dekat di sini oleh Allah sungguh telah ada bagi kalian seluruh dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Fatiba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa al-iqtida'u bihi wa iktifa'u asarin wa ta'assibihi. Kata Raib di sini menyebutkan maka mengikuti Rasul adalah ini itu tidak bihi, betul mencontoh, mencontoh. Kemudian iktifa' asarihi, betul menurut langkahnya betul. Wa ta'assibihi, betul-betul berteman dengan caranya. Semuanya kata-kata ini mutarabifat semua. Baik di dalam tidak hanya di segi ibadah saja, tapi juga aki Tidak hanya di bidang ilmu saja, tapi juga di bidang a Tidak hanya di bidang akidah amal, tapi juga di bidang a Tidak hanya di bidang akhlak, tapi juga di bidang menyampaikan da Inilah etiba. Jika seseorang hanya mengamalkan satu segi saja, lemah lembut aja ke seluruh orang, baik itu di ahli bid'ah atau apa saja, ini manhaj Rasul enggak? Enggak manhaj Rasul. Karena Rasulullah SAW kadang-kadang apa? Bersikap deh. Nah ini yang tiba itu. Betul-betul kita mampu menyalakan semua sisi sunnah. Kalau tidak, kita jatuh kepada bid'ah. Inilah kita katakan, sering kita sampaikan, bahwa setiap apakah itu agama batil ataupun aliran sesat, karena mereka memegang separuh dari kebenaran, melepaskan separuh dari kebe Qadariyah berpegang dengan ayat-ayat tentang bahwa Allah tidak menzalimi hambanya, melupakan tentang ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Orang Jabariyah berpegang dengan ayat-ayat bahwa Allah lah yang mengatur semuanya, lupa tentang ayat bahwa Allah tidak pernah dan bahwa Allah membani hamba sesuai dengan kemampuannya dan tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi ini sumber awal sebuah kesesatan. Demikian pula orang Rafidah hanya mengambil dari dalil tentang kemuliaan al Bait melupakan dalil-dalil tentang utama sahabat-sahabat yang lain. Demikian pula orang nawasib. Nawasib ini ada dua pengertian. Kalau orang Nafido menamakan orang alusuna, menurut kita ini apa? Nawasib. Kalau orang Padaria menurut kita Jabaria. Orang Jabaria menurut kita Hah? Siapa? Orang Qadari. Oleh sebab itu apa kata Muhammad? berkatakan lahiku al sunnah lehmun wahid al nggak punya nama kecuali ya satu ahlu sunnah tidak mereka kodaria tidak mereka ini kodaria mana yang benar ini secara tidak langsung kalian semua kalian aja nggak benar dalam tujuan kalian bahwa tujuan kalian ini menunjukkan bahwa tujuan ini tidak benar ini menunjukkan tujuan ini tidak benar benar sudah nggak perlu langsung ribut membantah kenapa karena jelas sendiri orang Qadariyah dibantah orang jabaria ketika mereka sendiri berselisih tentang kita Kata Nabi Muhammad, lahikul al-sunnah ini esok wajib. Harus sunnah kan ada satu. sunnah sudah. Kalau orang-orang mu'atilah menuduh al-sunnah apa? musyad dia. Karena mereka orang mu'atilah mengambil hadis-hadis tentang tanzih, melupakan hadis tentang isbat. Berikutnya, orang-orang dia menuduh kita juga mu'atilah. Jadi oleh itu kata Nu'aim Muhammad, orang tidak menuju wasit semacam tuduh-tuduhan, la di ahli sunnah illa ismun wahid. Ini ahli sunnah. Karena mereka tidak pernah ini berlebihan dalam segi ini dan tidak berlebihan di sini. Fitnah terakhir di tengah manhaj sunnah ini adalah masalah apa? Muamalah halu bid'ah. Muamalah halu bid'ah. Ada yang nempuh jalan tahzir dan ajar saja kecil besar kata Syekh Abu Muhsin Syekhuna Abu Muhsin Aba apa kata beliau la yakumunhu saghiran wala kabiran wala amiran wali wadiran. jadi anak kecil nggak selamat orang besar pun nggak selamat orang tua orang tua pun dihajar anak kecil pun dihajar ditahzir anak kecil baik itu amiran wala waziran Kenapa memang di Saudi begitu sifat mereka penguasa pemimpin pun tidak selamat menteri pun tidak selamat la yatlum minhum ya saghiran wala kabiran wala amira wala wazira. Habis. Artinya apa? Ngambil musuh-musuh yang tentang apa? Nah, satu pihak saja. Satu pihak saja melihat satu musuh. Ini tidak etibah. Jangan sekarang ini tiba. Inilah etik, tidak. Ini tidak. Bid'ah. Karena hanya melihat musuh ini saja. Di satu segi ada orang yang buat berlemah lembut saja semua ahli bidah, tidak pandang siapa saja. Ya. Loyal semua, pokoknya semua dikacau balau oleh dia. Kapan lu kita tuh memihak ke sana ke sini. Jangan kita pakai label-label. Ya, semua kita masuki dakwah kita. Kita dengar dari siapa saja. Kita terima dari siapa saja. Ini lagi juga menipu satu hal yang salah. Hanya mengambil dalil-dalil yang tentang lemah lembut saja, tidak melihat dalil-dalil yang tentang ketega ketegasan. Al-haqqu baina apa? Syarrain. Di antara kedua inilah yang benar. Di tempat yang kita dituntut tegas, kita harus berbuat ya. Di tempat yang kita harus berlemah lembut, kita harus berlemah lembut. Tidak hanya satu kondisi ini. Malah sebab itu kita lihat Rasulullah SAW dalam muamalah para sahabatnya sendiri begitu. Maka disinilah bagaimana kita tepat memberikan ini harus dihajar, ini harus takzir, ini harus lembut dengan apa? Dengan il, ilmu syar'i. Bukan asal-asalan aja. Nah inilah yang mengakibatkan jadinya taklim. Dalam masalah tahzir pun tak terjadinya ta'assub yang tidak menerima pendapat dari Yaman bukan Salafi. Atau sebaliknya, yang tidak menerima pendapat dari Saudi bukan Salafi. Ini akibat. Ta'assub dan taklid. Yang kita berarti kita ini sudah kembali kepada zaman sebelum datang dakwah salah di Indonesia. Taklid buta, bicara tentang syekhnya, eh, ustadz ini dicela, ustadz dicela siapa? Apa dalil kamu? Kata ustadz saya. Kata ustaz saya. Ditanya lagi ustaznya kata kata ustaz saya juga. Tanya lagi kata ustaz saya juga. Semuanya katanya katanya katanya. Padahal dia tidak kenal sendiri siapa orang yang ya, kenal. Begitu pula sebaliknya. Ada dalam pengajian orang kita takutnya ngajian ngajian itu salafi, ya kan? Dari mana kamu tahu dia salafi? Kata katanya nah, kata ustaz juga jadi semuanya berdalil kak katanya ini fitnah yang terjadi ya kedua belah pihak melanggar So, sedangkan ittiba wajib kita amalkan secara sunnah ini sesuai dengan pengamalan Rasulullah SAW tidak kita pilih-pilih mana yang sesuai dengan selera kita kita ambil yang sesuai dengan jiwa kita tidak yang harus kita perbaiki adalah jiwa kita dengan itibar itu sendiri Bukan itiba itu kita pilih-pilih mana yang cocok, kayak beli cabai di pasar, bukan. Ini yang sekarang ini fitnah terhadap dakwah kita itu ketika itiba itu salah pemahaman. Nah oleh sebab itu maka kita benar-benar terjarut tiba kepada Rasulullah SAW ini. Wafat bahas al usuliyun fi bab af'al Rasulullah SAW hadil ma'ani kata Rawi Asfani para ulama-ulama usul telah menyebutkan di sini pembahasan yang luas kata ini Rabi Asfahani. Wadalika annana muta'abiduna nanti tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'sibi. Kenapa? Karena kita itu adalah beribadah. Dan atau dalam beribadah tidak mungkin lepas daripada apa? aturan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita lepas. Karena tazir dan itu ibadah. Ibadah bukan satu hal yang Antum mencela orang karena kena agama atau kenapa? Menjauhi orang kenapa? Kalau sudah dunia jelas itu sifat yang mal, malmu. Kalau luna itu pahala. Kalau apa? Kalau memang be benar. Tapi kalau tidak benar taziran antum berdosa. Bukan luna dan ini menjadi bina. Maka oleh sebab itu ketika kita dalam mengambil sunnah, ya ini perlu apa? Secara keseluruhan, bukan dibagi-bagi kaplek-kaplek mana yang cocok kita ambil yang tidak kita bu. Nah ini yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan kita dalam ini baina mukhir mukil. Ada yang banyak, ada yang sedih, sedikit. Nah, ini oleh sebab itu kita dalam setiap hari mesti memperbaiki diri kita dalam istiba ini. Kemudian kata Rasulani ini karena semua kita ini muta'abiruna itu melakukan ibadah itu hanya dengan kecil Rasulullah SAW dalam perbuatannya. Di ajil hadza narahum yatahaddatsuna an ma'anil ittiba' wal mutaba wa sa'asi wal muwafaqa wal mukhalafah. Sebab itu para ulama menerangkan tentang makna-makna ini. Kemudian itu sedikit tentang mana ittiba. Kalau sunnah, torikohnya adalah tarikoh namanya. Istilahnya tarikoh dalam bahasa tarikoh Sunnah itu. Tapi secara definisi berbeda maknanya atau pemahamannya sesuai dengan setiap ini pengelompokan ilmu. Jika orang muhadisin mengatakan ini manusia Rasulullah SAW mengkawan ubi dan al-takrin al Ini yang definisi orang muhadisin. Tapi kalau muslim enggak. Ini kalau orang muslim mengatakan ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Ini definisi usuli suli. Atau juga dikatakan orang fuqaha seperti mana yang dikatakan oleh usuliyin. Atau kadang-kadang usuliyin mengatakan atau fuqaha mengatakan al-dalil fi hadza al-kitab wa sunnah. Hampir mirip dengan apa yang dimaksud oleh ulama hadis. Tetapi ulama ahlu akidah dan inilah yang sering dikatakan oleh ulama salaf. Adapun pendefinisi menurut ulama usulnya itu mutakhirin. Definisi mutakhir dengan sunnah. Tapi di sisi ulama salaf yang mutakadimin itu as-sunnah bermakna jiddu bil secara umum. Secara ya, umum. Sunnah berarti apa? Lawannya bin Inilah yang dimaksud dengan ungkapan para salaf alaikum bisunnah, alaikum bisunnah. Maksudnya bukan dari hadis saja, tapi adalah lawan daripada b. Alat tiba sunnah banyak di nasihat-nasihat salaf kata itu yang dimaksud di sini apa betul-betul mengikuti Rasulullah Sallam. ya ini tiba sunnah ini yang sunnah betul-betul mengikuti Rasulullah Sallam tanpa melakukan bid ini yang sunnah oleh sebab itu maka kita yang wajib kita lakukan adalah tiba Rasulullah Sallam. Itu secara umum definisi tentang pengertian ittiba. Ada dalil-dalil Al-Quran, antum semua sudah sering dan banyak mendengar tentang dalil Al-Quran. Sangat jelas, ya kan? Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad saja mengatakan. Bahkan itu Ibnu Battah dan al mengatakan dalam kitab beliau itu ketaatan kepada Rasulullah SAW lebih dari 40 tempat. Kalau Imam Ahmad mengatakan saya menemui tentang wajibnya taat mengikuti sunnah di Al-Quran itu lebih dari 33, dari 33 tempat dari Al-Quran dan Imam Ahmad. Banyak sekali ayatnya. Semua ayat mengatakan wajib waktu Rasul semuanya adalah tiba sunnah. Semua jelas ya. Ya kan? Jelas semuanya adalah tiba sunnah. Dengan mungkin. Dan ayat-ayat tentang tiba sunnah penuh di Al-Quran. Oleh sebab itu salah satu ayat yang sering sekali digunakan ulama ya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebenarnya sama Allah dalam surat Ali Imran. Disebut oleh ulama ahli sunnah ini ayat apa? ayat min Ikhtibar. Setiap orang mengatakan, aku cinta Allah, aku mencari keridhaan Allah, aku mengamalkan agama Allah, tapi jika kalau benar-benar kalian mencari pahala di Allah, fattabi'uni Allah. Ikutilah aku kata Rasulullah SAW. Ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk mengatakan itu. Sejaya Allah akan mencintai kamu. Oleh sebab itu para ulama la yashsha an tuhib wa la Perkaranya bagaimana supaya engkau mengatakan engkau cinta, tapi yang perkara yang penting adalah bagaimana engkau dicintai cintai. Di secara umum begitu juga. Kita dalam muamalah dengan manusia begitu juga. Setiap orang maka ada sering dinukil ulama. Kulun yada'i anahu yasudu ilaila wal laila la takfiru bidzalik. Setiap orang mengaku dia adalah kekasih Laila, tapi Laila nggak pernah mengakui. Apa artinya? Bertepuk sebelah kan? cinta sebelah namanya. Jadi kita ngaku cinta Allah, cinta Allah, tapi tidak mengikuti sunnah bagaimana? Ingin dapat pahala, ada dapat pahala, tapi tidak sesuai dengan sunnah, nggak dapat. Makanya disimpulkan di sini, secara tidak langsung Allah oh, Rasulullah Allah menyuruh Rasul mengatakan, ikutilah aku, Allah akan mencintaimu. Jadi setelah tidak, tidak langsung di sini disebutkan isyaratnya, yang persoalannya bukan kamu mencintai Allah, persoalannya bagaimana kamu supaya dicintai Lalu kamu cinta Allah, artinya kamu lalu beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kamu cinta Allah juga, kata kamu, lalu kamu mengadakan semedi-semedi cinta Allah juga. Ya, bermacam-macam katanya ini fasilitas dalam rangka mencintai Allah. Aku melakukan maulid dalam rangka cinta Allah dan Rasul. Ya kan? Berpakai fasilitas mereka tempuh dalam cinta Allah. Tapi cinta jalan ini nggak pernah menemukan cinta Allah kepada kepadanya. Tidak bermuara itu kepada cinta Allah kepadanya. Tapi hanya dia saja yang mengaku seperti kita berjalan lah. Ini jalan semuanya ini ke Palembang semua nih. Kalau lewat mana saya Palembang saja. Tapi tahu-tahu sampai di ujung jalan, ya satu sampai Batu Raja ya kan Batu Raja ya kan, satu sampai ke Lampung, oh, enggak sampai sampai ke Palembang satu lagi sampai ke Jambi. Berarti salah dari awal jalan. Nah kalau saya itu perkaranya bagaimana kita? Kita cinta saja belum cukup. Tapi yang perkara bagaimana kita supaya menjadi orang yang dicintai Allah. Tidak mungkin kita dicintai Allah tanpa mengikuti Rasul. Jelas sekali. Ini barangkali kita yang sudah umum bagi kita bahwa mengikuti Rasul dalil-dalilnya banyak sekali dalam Quran dan Sunnah. Oleh sebab itulah Allah ancam, "Wa may yushakkir Rasul" dan Quran Isa, Min ba'di ma tabayyana lahu wa tabayyana ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tabayyana wa sa'at telah jelas sunnah Rasul, masih dia mencari hal-hal yang lebih baik. Ditakwil takwil sunnah Rasul tersebut demi untuk menolaknya. Tadi dia diancam lalu dengan adab yang pedih. Oleh itu kata Imam Ahmad, dari dalam nama Allah SWT ini falyah dari falyah dari ladin yukhalifun amri an tusibum fitnah au sibum adabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW. أو الذين يخالفون عن فلولا الذين يخالفون عن أمري أن تصيبوا فتنة أو يصيبون عذاب mereka ditimpa oleh fitnah atau azab alim. Dikatakan Imam al fitnah asyirku. Dan para ulama lain mengatakan ini bahwa bermuara tanpa ada sunnah membawa kepada syirik. Tidak hati-hati orang yang melanggar tentang Rasulullah SAW bahwa dia itu ditimpa oleh fitnah. Di mana fitnahnya? Di dunia dia. Fitnahnya tersek. Al azabun alim disebutkan akibat di akhirat akan mendapat adab yang bagaimana? Pedih. Dalam riwayat lain, wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu tantahu. Satu kali Ibnu Mas'ud memberikan nasihat kepada para sahabat, la'anallahu al-washima wal mustawshima wal wasila wal mutasa wal faja mutafallija. Ini sahabat sahabiat ini mendengar ini hadis ini mengena kita ini orang yang kita atau orang yang mengganggu rambutnya, orang yang uh, alisnya yang mengapa yang apa apa namanya mengapakan giginya apa namanya ini me apa merapikan giginya iris gitu supaya kerikatan jarang ya lalu sahabat ini dia pulang sahabat wanita ini pulang ke rumah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir Lalu besoknya dia temui Ibnu Mas'ud. Katakan, enggak ada Allah berfirman seperti itu. Karena pernah saya sudah baca dari awal sampai akhir. Apa kata Ibnu Mas'ud? kunti kok korakti? pakat wajati. Kalau anti betul-betul pernah membaca Al-Quran, sama dengan sudah ketemu itu sebetulnya. Pakat wajati. Alangkah naik. lalu disebutkan, apakah anti tidak mendengar karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma'atakumu rasul Farhuduhu wa ma'nahat anhu Fantahu Apa yang diberikan Rasul Terima Apa yang dilarang Rasul Tinggalkan Oleh sebab itu etiba Bukan hanya dalam bidang apa Awamir Tapi dalam bidang atar juga Ada orang mengakui Menggambarkan Wajib atas sunnah itu dalam segi awamir saja Tidak Hal yang ditinggalkan Rasul Lalu kita tinggalkan Itu juga etiba Rasul Itu etiba Rasul Artinya dalam hal-hal yang diperintahkan saja, tapi dalam hal meninggalkan yang tinggal Rasul itu juga eh ittiba. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ini seperti di awal surah Al-Hujarah apa pun Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday wa rasul. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, sudah jelas dalil Al-Quran dan Sunnah masih dia katakan mendulukan pendapat-pendapat saling Allah dan rasunya mendulukan pendapat gurunya, mendulukan pendapat kiainya, ustaz-ustaznya, tidak boleh. Kalau sudah jelas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh sebab itu jangan ini mendulukan apapun saja, Mendulukan perasaannya, ada istiadatnya. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina ibadah liha'ah, Jangan kamu mendahului Allah dan dalam surah Ahzab bukan Allah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahum khiyaratun amrihim. Tidak akan pas bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pula orang mukmin perempuan. Ini apabila Allah telah memutuskan sebuah hukum, sebuah perkara bahwa mereka memiliki apa? pilihan tersendiri sendiri di luar yang diputuskan Allah jelas tak pantas. Kalau kita kupas, sebenarnya kata Imam Ahmad, lebih dari 33 ayat dalam Al-Quran itu menunjukkan wujud ikhtibar. Ta'atul Rasul. Cuman sekarang ini yang menjadi persoalan kita adalah apa betul bentuk ikhtibar itu? Di dalam ikhtibar sunnah ya ikhwan, yuqaddim al-awal kal awal, al-aham kal aham. Bentuknya apa? Begini ada orang rajin salat sunat wudhu tapi nggak salat tahajud. Mulafah sunnah nggak? Mukhalafah sunnah. Kenapa? Karena salat tahajud lebih afdol daripada salat. Tafsir inilah yang kadang-kadang tidak terdapat oleh kita. Dilakukan yang lebih afdol, yang lebih kan itu beruntung coba. Salat witir. Ya kan? Oleh sebab itu, kita di dalam tasbih juga dipilih dulu yang lebih utama, yang lebih penting dan besar. Karena as itu juga terbagi dalam hal ada sunnah adiyah kebiasaan Rasulullah SAW sendiri, tak sebagian ulama, ada memang sunnah ini ta'budiyah, betul-betul itu adalah pendapat ibadah. Tapi dalam bentuk ibadah, bentuk sudah Rasulullah dalam kebiasaan beliau sehari-hari seperti memanjakan rambut. Ada pula sebagai ikhwan kita baru ngaji dia dengar bahwa Rasulullah itu sampai kemana? Wah sunnah panjang rambut. Betul nggak? Sunnah panjang rambut. Tapi celananya isbal. Gimana kira-kira? Hah? Atau sunnah panjang rambut tapi cenggotnya cukup. Jadi nggak paham. Dia cinta sunnah. Tidak memahami yaitu pembagian pembagian sunnah. Dengan Rasulullah umpamanya buka dada ya kan. Rasulullah kan begitu, ada ya. Ada pula yang begini, ini begini. adi ya yang dilakukan oleh Rasulullah kebiasaan kaum beliau itu kita mendapat pahala bukan karena melakukannya. Tok, tapi adalah karena niat saja, karena tidak dengan Rasulullah ini saja. Kalau sunnah ta'budiyah kedua kita dapat. Tapi kita mengutamakan sunnah ta'budiyah. Karena ini kebiasaan kita. Dan ini Melakukan sunnah-sunnah pun itu dilihat kondisi dan situasi. Kita masuk ke ruang rektor atau dosen. Tutup kerah baju. Ini sunnah nih Pak. Gimana kira-kira? Hah? Atau masuk ke dalam masjid pakai sepatu lalu sholat. Buka sepatu memang sepatu masjid. Ini sunnah sholat pakai sepatu. Ini bentuk apa? Tidak tahu dia bahwa sunnah sholat tanpa sepatu juga sunnah. Dia hanya mandang apa? Pakai sepatu aja ya kan? Sunnah pakai sepatu sunnah kan Kita katakan berapa kali salah Rasulullah sholat pakai sepatu, pakai sendal. Itulah kita dalam melihat sunnah hanya lihat kacamata satu. Kalau udah itu jalannya miring jadinya. Oleh sebab itu kita dalam mengamalkan sunnah perlu belajar, perlu tahu maratib awamir. Perlu tahu tingkatan-tingkatan perintah itu. Maka di sinilah para ulama meletakkan apa kaidah-kaidah dan usul fikih. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang sunnah. Sunnah dan mesti dibagi semua oleh para ulama. Ini tempatnya kita perlu berilmu. Jadi dipilih dulu sunnah-sunnah yang amat dianjurkan oleh Rasulullah ini kita lah, lakukan dulu. Tidaklah pula sebagian semangat aja kan, poligami sunnah. Ya, punya istri empat sunnah. Tapi gajinya berapa? 400 ribu lumayan. 300 ribu sebulan. Ta'adud lagi. Ya akhi, sunnah iya. Tapi ngasih makan istri anak itu wah, wajib. Jangan keliru. Jangan keliru. keliru. Nah inilah yang penting sekarang ini kita terapkan pada ikhwan kita. Banyak ngawur dalam mengatakan sun. Iya sunnah kita sepakat sunnah. Begitu. Sepakat kita itu sunnah. Tapi tatbiknya bagaimana? Sesuai dengan apa? Kondisi keadaan. Begitu. Bukan berarti kita mengamalkan sesuai dengan keadaan juga tidak. Artinya dipilih sunnah yang lebih afdol. Kan sunnah itu ya kadang-kadang ibu-ibu pintar pula. Memang sunnah itu tak adil aja. Allah ya kan? Selalu sholat malam aja nggak pernah. Ini sunnah itu aduh aja yang baca terus sunnah sunnah itu aja yang dengar. Kenapa? Nah, karena itu sesuai dengan apa? Keinginannya. Maka sunnah ini diangkat pada yang tinggi-tinggi ini. Nah ini fitnah. Ini sebagian fitnah di dalam dakwah. Kita semua cinta sunnah memang. Iya. Tapi kita apa? Oleh sebab itulah kita Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat. Satu kali Rasulullah SAW bertanya, ditanya oleh sahabat, apa amalan fil Rasulullah? itu berjihad di jalan Allah. Apa jalan fil Rasulullah? Pikir. Apa yang Abdul diberikan sesuai dengan apa? Keadaan sahabat itu sendiri. Ini orang tak mampu jihad, sebenarnya dikatakan abdal jihad kepada dia? Jadi sunnah itu pun dilihat kadang-kadang Abdul kita orang yang miskin-miskin ini apa? Banyak berzikir, banyak al lain. Yang punya harta, dia harus banyak apa? Berimpak atau bersiar? Tidak, tidak masalah. Nah itu sesuaikan, langkah sunnah apa? Ini ya, sunnah itu banyak. Jangan diangkat sunnah bendera tinggi-tinggi, padahal dia nggak bisa menegakkannya. Ini yang kita perlu kita tekan pada ikan kita terhadap. Kenapa? Kadang-kadang Ustaz terserang terus saja masalah tahabib ini Ustaz gimana Ustaz kata tahabib semacam. Gimana Ustaz Ta'adud? Istri satu aja sering ditinggal. Gak beres ya kan? Gimana? Kalau dua malah lebih banyak yang mungkin. Ini satu aja yang dibukakan lebih enak. Parahnya begitu. Jadi masing-masing kita itu semua kita cinta sunnah, tapi adalah nah, sunnah itu semua kita pilih sesuai dengan kemampuan kita kita seorang orang yang ber ilmu sunnahnya adalah banyak menyebarkan ilmu berdakwah kita punya harta demikian pula jadi jangan dilakukan sesuatu yang luar biasa ini maksud yang kita katakan semua sunnah itu kita ambil semua semua jangan dipilih sunnah yang sesuai dengan apa hawa nafsu dan keenaknya di, di kita itulah yang sering kira-kira dalam pengamalan masalah sunnah ini ada pengusulan dari sunnah Rasul hadis dari hadis itu dari ayat-ayat tadi dari hadis Rasulullah SAW banyak masyhur. Ya, di antara yang paling betul-betul konteks adalah ketika tiga orang datang kepada istri Rasulullah SAW lalu bertanya tentang apa ibadah Rasulullah SAW. Ini coba tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ibadah beda udah sunnah beda itu. Lalu terdengar oleh mereka apa ibadah Rasulullah malam sholatnya Rasulullah, puasanya Rasulullah. Lalu yang tiga orang tadi apa? Menerawat muslim apa katanya? Ya, kalau begitu saya nggak punya perlu punya istri. Lebih baik saya sholat malam sila, selalu. Saya beribadah sebanyak banyaknya. Gak usah saya nikah. Inilah atas wajib nisa katanya. Nah, lupa dia Menurut dia sunnah itu hanya dari ibadah saja, berkeluarga tidak masuk so. Coba lihat, tiba. Tidak tidak apa dia? Ini, ini inilah sering juga menimpa kadang-kadang situasi kondisi kita ya, diri kita kadang-kadang kan gitu. Padahal itu juga sunnah. Ketika itu dia menilai sunnah hanya begini saja, salah format dalam otaknya dia. Ya, salah format dalam pemahamannya. Ketika itu dia ini memahami sunnah itu bahwa berkeluarga mengganggu melakukan sunnah. Padahal berkeluarga itu adalah menghidupkan sunnah. Yang lain berkata, aku akan selalu sholat malam, tidak akan ti melanggar pula sunnah. Hulu, kemudian taksir dalam hal lain itu sunnah. Ya, sunnah yang lainnya memberikan hak kepada dirinya. Oleh itu kata Abu Darda ya kan, datang kamu lalu salat malam, enam suruh tidur dulu. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, "Fa inna ala nafsika haqqun wa li zawjika haqqun wa li bayyika haqqun." Wa atiqu ladzi haqqin haq. Masing-masing punya hak. Diri kita ini tidak bukan untuk disiksa saja. Diberikan haknya, maka Allah wala Allah ampuka wala untuk menjadi la tahluka. Cintanya Allah kepada kita. Oleh sebab itu Allah tidak mengajak kita sholat 24 bulan jam. Subhanallah memang ajaran kita, agama kita ini. Jika kita pahami betapa indahnya. Jadi harus ya, seperti itu. Yang lainnya mengatakan apa katanya? Pertama mengatakan itu tidak, satu lagi tidak akan tidur, satu lagi wa asum wa ala u. Saya senantiasa puasa aja. Dia kabarkan ibadah dan sunnah itu besarnya yang paling agung itu puasa saja. Ya kan? Nah, oleh sebab itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Tegur Rasulullah SAW, lalu dia akhir Rasulullah ini atazawwaju nisa ayat apa ini? Ini aku mulai wa ana wa, asum wa uftir wa atazawwaju nisa kata Rasulullah SAW. Saya ini juga salat malam tapi juga di tidur. Itu yang sunnah. Saya juga puasa juga ber bukan. Saya juga punya istri kata Rasulullah SAW. Wa man raghiba an alaih ini langsung ditegaskan oleh sosok Siapa yang tidak mau menerima sunnah tidak termasuk dengan aku berarti. Paman rogi sunnah alaih Ini yang itibar baik ya Jangan ambil sebelah, dibuang sebelah, sebelah. Ini yang sunnah. Ini dalam hadis ini sangat dalam sekali pendidikan yang diberikan Rasulullah kepada sahabat beliau. Paman rogi ba'an sunnah alaih ini. Inilah bentuk ikhtibar yang harus kita lakukan. Jangan berlebihan satu sisi, meninggalkan sisi yang lain. Ya, itulah terdapat sebetulnya juga dari dari uh, ah, sunnah dari sunnah Rasulullah SAW juga banyak peristiwa-peristiwa yang menggambarkan tentang wajibnya kita ikut sunnah. Ada perkataan salah soleh, jadi banyak sekali dalam kitab-kitab etikon al sunnah al al Syariah, Al-Jurdi, ini Ibnu Mandan, Tauhid beliau, kemudian juga Ibn Bakar, Al-Ibana Kukranya, kemudian juga Sunnah dan Abi Aksir Dalam Muqaddimah Sunan ini itu penuh dengan kata-kata salah kata wajib yang termasuk di sunnah. ittibai yang Yang masyhur perkataan ini Ibn Mas'ud dan juga Zaifah juga mengatakan hal itu. Ittabi'u wala tak taqtadi'u. Kata aku fikum. Ittabi'u wa la tattadu faqad Ikutilah jangan lakukan bid'ah. Ini ikuti tadi kita katakan emma bentuk hal yang tinggal ke Rasul kita tinggal hal yang tinggal kita lakukan. Karena sunnah dibagi ulama sunnah taqiyah wa sunnah fi'liyah. Ini yang perlu kita lakukan. Jangan kapak kopi itu. Sudah cukuplah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah perkataan Ibnu Abbas tatkala orang bertanya mengatakan Ibnu Abbas bahwa di masa Abu Bakar dan Umar itu fatwa dua orang sahabat ini haji yang baru itu adalah haji apa? Mufrid apa jawaban Ibnu Abbas? Aksha. Antum alaikum jarun minas sama aku lakum qala Rasulullah SAW alaihi wasallam Abu Bakar Umar saya kemas dan batu yang ada dari langit. Saya katakan, kalau Rasulullah SAW, ini sabda Rasulullah SAW, lalu kalian katakan, ini perkataan Allah kepada Umar. Subhanallah, sahabat Abu Bakar ya Umar adalah sahabat yang paling akhbar dari umat ini. Umat yang pilihan, umat yang paling akhbar dari umat Rasulullah SAW. Demikian, tidak berhak sedikit pun perkataan keduanya bila dibandingkan dengan perkataan Rasulullah SAW. Siapa orang-orang yang sudah akhir sekarang kita jadikan perkataan mereka menentang perkataan Rasulullah Alaihi Wasallam Yang Abu Bakar dan Umar saja dikatakan oleh Abbas, oleh Abbas radhiyallahu anhu, jangan-jangan kali ini diturunkan hujan batu dari langit oleh Allah. Saya katakan ini perkataan Rasulullah, kali katakan ini berkata Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Nah, benar. Sahabat itu. Bagaimana tiba mereka. Ya, bentuk ketegasan dari para sahabat dalam mengikuti sun, sunnah. Ini dalil dari ini ungkapan para ulama salaf tentang ini wajibnya. Adapun perkataan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i mengatakan siapa yang berlandaskan perkataannya adalah sunnah, maka itulah yang wajib kita lakukan. Siapa yang luar perkataan adalah sunnah, maka itu wajibnya ditolak. Atau mungkin belum pernah baca mukadimah kitabnya Syekh Nasrul Bani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Kata banyak di sana perkataan mengungkapkan wajib tiba. Terus itu kata Imam Malik apa katanya? Kullu yuqad min qawli wa illa Rasulullah wasallam au illa sahib kata. Setiap orang berhak menerima dan ditolak pendapatnya dan perkataannya. Ya, kecuali Rasulullah wasallam. Demikian para imam-imam yang lain. Berkatakulah fil beliau ya Imam Syafi'i. Faidah sahal hadis bahwa madhabi. Subhanallah. Apabila hadis sahih itulah madhabku. Dan masih banyak masih banyak ungkapan para ulama-ulama kita tentang wajibnya ittiba' sunnah. Tapi kita katakan tadi semua kita tahu itu ittiba' sunnah tahu. Tapi dalam aplikasi penerapannya sering kita agak keliru. Ya kan gitu ya? Jadi oleh sebab itu namanya perang ini ini apa namanya dia itu namanya bekerja ini jualan namanya dan dia ingin melakukan sunnah yang lain yang tidak cocok dengan profesinya akhirnya tinggalkan jualan dia rajin untuk ilmu aja sunnahnya ini melanggar. Melanggar enggak? Karena mencari rezeki adalah wajib dan juga samping dia mencari rezeki dia tidak berat, bisa mengalahkan sunnah yang begitu banyak juga. Ya, walaupun ini maksudnya di sini yang meninggalkan secara total. Tapi yang masing-masing kita yang punya waktu luang, sewajibnya kita harus memperluangkan waktu itu untuk menuntut ilmu yang kita katakan di sini yang salah dalam persepsi menerapkan sunnah. Demikian pula dalam menyampaikan sunnah dalam dakwah kadang-kadang. Kita tahu, memang member Rasulullah SAW itu kan tiga apa? Tiga jenjang ya. Ada ikhwan kita kadang-kadang mulai aja dakwah, saya nggak mau khutbah di sana. Kenapa? Jenjangnya nggak tiga. Sama nggak mau khutbah di sana. Kenapa? karena mihrabnya enggak seperti ini. Ah, ada mihrabnya. Gimana menurut antum? Nah, gimana sunnahnya di sini? Hah? Apa? Ya nggak perlu berdakwah, nggak ada Syekh bin Bas, para ulama ulama kita, bagaimana manfaat mereka dakwah? Benar apa? Lebih tahu tentang sunnah. Itu sunnah Mimma mengkola pada sunnah. Tapi ada sunnah yang lebih up. Pertama sekali adalah menyampaikan ilmu itu adalah hal yang lebih tinggi pahalanya daripada hanya memperhatikan masalah dan mihrab. Maka akhirnya mimbar dan mihrab apa dipegang oleh para ahli ahlu bid. Saya nggak mau sholat di belakang bid'ah. Akhirnya di mana dia sholat? Sholat di rumah mukhalafah ada sekarang ikhwan kita ini kejadian yang masih berlangsung di Jember sana keluarganya mau ke masjid lalu kepengaruhan dakwah sebuah jamaah ini ingin menutup mihrab ini untuk mihrab ini lalu orang kampung marah nggak bisa akhirnya sampai persoalan ke polisi ke mahkamah persidangan kalah Lalu dia katakan, kalau kamu menang, saya tidak akan sholat masjid ini lagi. Akhirnya yang bikin masjid kecil di pinggir masjid itu. Ini mukhalafah nggak? Mukhalafah jelas. Masjid sudah ada, masa mendirikan masjid yang lah? Bisa hukum-hukumnya masjid di? Ya. Kalau Jumatan, kelompok ini, itu khatib sudah mau selesai khutbah baru masuk dia. Selesai sholat langsung pulang. Katanya ini sunnah. Pemer antum ini. Keliru nggak? Sangat keliru memahami sunnah. Sunnah yang kalian apa? Katanya kita tidak boleh mendengar alu bid'ah, tidak boleh sholat masjid bid'ah, tidak boleh sholat belakang alu bid'ah. Ini sunnah katanya. Yang dipahami sunnahnya ini saja. Padahal ini sunnah mubakir datang ke masjid. Ah, betul. Masih itu Rasulullah SAW tidak mengembalikan pembangunan Ka'bah kepada dasar asal waktu dibangun di masa Nabi Ibrahim. Kenapa? Akan terjadi fitnah melihat masalah untuk dakwah. Sunnahnya apa? Mengembalikan Ka'bah. Tapi kalau dilakukan ini akan mengkompet. Oleh sebab itulah Sobimba tidak pernah memfatwakan semua masjid-masjid di Saudi bahwa ditutup semua mihrabnya. Bahkan masjid beliau sendiri punya inilah akibat ketika orang-orang sok tahu, sok berilmu, berfatwa dengan akhirnya kacau dakwah ini di mana-mana. Bikin keributan sesama mereka. Ya akhirnya memang tidak sesuatu yang telah terjadi itu lain lagi mengingkar mungkarnya. Sesuatu yang belum terjadi ada lagi manfaat mengingkar mungkarnya. Upamanya gini, masjidnya belum dibangun. Kebetulan kita diminta pendapat kita bagaimana bentuk bangun masjid kita. Ya kan, belum dibangun kita usulkan nggak usah pakai mihrab itu bukan apa-apa. Ya kan? Itu ada agama. Tapi kalau sudah jadi, bagaimana kira-kira lagi? Harus lomba. Ini menyebabkan apa? Suatu pertanyaan bahwa orang awam yang tidak paham dianggap kita melakukan sesuatu yang sangat wah. Ini harus pahami dalam kaidah dakwah ya kawan. Sesuatu yang telah terjadi ini bagaimana? Sesuatu yang memang hak kita. Kalau kita yang bangun masjid, tidak apa kita tidak pakai tapi mesin ini sudah ada. Kemudian masyarakatnya belum paham sunnah. Lalu kita rombak, lalu kita rombak. Ya fitnah jadi. Padahal lumayan kita kasih kesempatan ngaji di sana oleh orang menerangkan akidah yang benar dulu. Kan akidah dulu. Ini sudah berkelapan, jelas tentang mana salah. Karena pertama di dakwah itu apa? Akidah. apa syariah. Yang mereka teriak-teriak kami dan Nasrani dan teman salah Mana ini ya. Yang mana mereka mengira di atas sunnah yang selalu membuka padahal mereka sudah terjatuh kepada B. Ini banyak praktek-praktek yang sangat lucu-lucu dalam penerapan sebagai itu. ada yang mengatakan pakai gamis sunnah. Ini saya dialog terus langsung dengan jenis orang ini. Kata Rasul sahabat kan Rasulullah SAW, ahabul kamis adalah Rasulullah SAW, eh, ahabul Rasulullah al kamis. Itu kan wajib pakai kamis. Yang tidak pakai kamis adalah mufrad. Wah mereka. Lalu kita kalau kita katakan ahabul ta'am ila salam apa? Sarid. Makanan yang paling Rasulullah adalah sarid. Itu korma dengan minyak sah, mungkin yang dianjurkan. Kalian makan nasi Mengtabik besar dalam Jadi harus dibedakan masalah sunnah yang muakkadah dan harus kita lakukan dengan sunnah yang memang berhubungan dengan adab. Selama. Ini yang saat sekarang ini memahami seperti ini yang tidak bisa menggabung antara sunnah dengan sunnah yang lain. Masalah pakaian ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, karena satu boleh memakai Rasulullah memakai pakaian dari Yaman, tapi umroh ada warna-warninya. Rasulullah waktu haji itu yang dilarang hanya waktu haji doang. Makan baronis, baronis pakai mana? Aku ba'ah, baronis, usirwal. Mereka kan mencari celah lagi. Yang sirwal menurut mereka yang tidak punya ikat pinggang. Yang sirwal itu yang punya tali tarik itu. Kalau yang ada ikat pinggang itu nggak sirwal kata mereka. Bantalun katanya. Lalu kita kata, kamu pakai sarung. Sarung menyerupai orang kaum musyrikin, kebudayaan India dan Bangladesh, memakai celana adalah kebudayaan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Rasulullah SAW lebih suka menyerupai, kan masih bukan hadis itu. Kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani daripada kebiasaan kaum musyrikin. Mana lebih parah? Antara antar dengan anak. Hah? Kamu kemana-mana pakai sarung, asalnya itu adalah pakaian orang Jadi tidak ini di dalam hal ini sangat banyak orang-orang yang ngawur dalam hal Kemudian contoh lagi, selapi yang mantap itu adalah apabila celananya sampai setengah betis ini. Kalau di atas mata kaki, itu belum nyunat. Ini bentuk-bentuk yang keguluan di dalam mengatakan sur. Iya, Abdul, ya, kalau bisa seperti itu, nama Allah, anta. Tetapi mewajibkan kepada orang lalu membid'ahkan orang ini sudah sesat. Membid'ahkan orang yang celananya masih tidak atas mata kaki itu mengatakan tidak atas sunnah salah sendiri anda. Karena yang disuruhkan di atas mata kaki. Bahkan kalau di atas mata kaki pun sebelum terkena secara zahir hadis itu. Maaf kalau sahabat kan yang di bawah. Ya kan? Ini bukan kita membela orang-orang yang ini. Lebih utama kita pikir iya. Tetapi Inilah dalam mengenal sesuatu. Ditahzir itu. Setengah-setengah. Kalau dulu awal tentang haji gerak-gerakan jari itu. Kalau gerakan jari sekali-kali dianggap itu salafi masih lemah. Malu-malu, tentang. Salafi yang mantap gerakan kencang. Ini baru mantap salafi. Subhanallah. Ya. Inilah bentuk-bentuk dalam apa? Dia kira itibak tapi sudah jatuh kepada Tidak. Karena boleh min sama orang lain. Dia mengamalkan malam seperti tidak masalah. Tapi ketika orang menerapkan sunnah juga jangan dibid'ahkan. Ini sebetulnya di dalam dakwah ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita dengan orang-orang yang seperti ini membuat dakwah ini sulit disebarkan masyarakat. Kemarin fitnah kepada pondok kita Imam Syafi'i di Jember. Apa yang disebarkan? di pondok ustaz itu akhwat akwanya memakai baju warna-warni. Istrinya suka shopping. Banyak lagi tuh bang, ikhwan-ikhwannya gaul. CPS pada saya, berani Dalam kajian yang sampaikan, apa yang dimaksud warna-warni Tidak ada nas menyebutkan bahwa harus warna Pakai wanita itu hitam. Yang pertama. Pakai hitam baik memang iya, tapi itu harus wajib tidak ada. Tidak ada ulama mengatakan bahwa pakaian wanita harus hitam warna hitam. Yang dikatakan ulama ada warna gelap lebih menutup aur longgar. Nah ini bentuk tasbihnya kalau untuk antum. Kemudian masalah shoppingnya, shopping apa yang shopping apa yang saya lakukan? Istri-istri di sana, kita ada beli sesuatu, ada keluar susah. Membaca kita banyak kerjaan kita dibilang kita suka sepi. Poster kafir bin Allah ke pasar itu. Karena begini, kalau mereka di sana, ia ke pasar itu ikhwannya. Kenapa? Takut istilah istrinya. Tapi ikhwannya istilah dengan senggol-senggolan dengan mbak-mbak. Tapi nggak apa-apa. Ini aneh ya, ya Allah. Ikhwan, ini bagaimana pemahaman mereka? Padahal kalau di Arab sana memang yang banyak ke pasar itu kan apa? laki-laki, maka sepantasnya memang banyaknya harusnya laki-laki. Tapi di pasar memang biasa ada laki-laki dan perempuan itu maka seperti katakan Rasulullah bahwa pasar merupakan tempat yang paling jelek. Tapi nggak ada itu dilarang wanita keluar rumah belanja pasar nggak ada. Nah, dia memahami mas yang lain masalahnya. Kan kalau di Yaman nggak ada laki-laki ya di Saudi pokoknya. Kalau di Saudi juga ada wanita belanja. Nggak tahu saya belum pernah ke Yaman masalahnya. Nah, yang ke pasar itu ikon-ikonnya saja. Tapi sekarang udah mulai saya lihat akun-akun mereka udah mulai belanja macam. Gitu. Ya, papa mereka sudah mulai bergeser-geser sedikit-sedikit yang pakai apa kayak kita ini celana kayak kita udah mulai, ya kan? Udah mulai, udah ada saya lihat. Udah mulai berubah. Ya, kenapa? Gak laku di pasaran mungkin. Terpaksa harus ini berubah. Inilah bentuk wulu berlebih-lebihan tadi. Nah, ini dianggap sunnah. Ya harus ditekan kepada orang lain. Jatuh kepada hal yang berlebih-lebihan. Nah, inilah bentuk mereka. Lalu dituduh mahasiswa kita masalah gaul-gaul. Gaul apa? Gaul mana? Memang mahasiswa kita dan masyarakat bisa bergaul. Dan orang-orang mereka memang nggak bisa bergaul. Terus sampai apa maksud bergaul? Siapa nih gaul ini? Saya nggak ngerti gaul ini maksudnya. Kalau mahasiswa kita ya bisa bergaul dengan masyarakat. Kalau mereka nggak bisa bergaul ya kan? kan? Begitu. Nah itulah bentuk-bentuk mereka dalam dakwah ini. Rampangan begitu. Fatwanya mudah. Ada yang lebih parah lagi di mana tempat itu. katanya ngaji apabila ditentukan setiap malam Kamis itu bid'ah atau setiap minggu bin bid'ah ngajinya apa dia? Dia nyangkul, nanti pas istirahat, istirahat sama muridnya itu ngaji, terus nyangkul lagi. Ada juga kelompok dari dari Yaman juga kan, modelnya seperti itu. Namanya Ibnu Mas'ud membid'ahkan orang ngaji dengan ada jadwal-jadwal Pakistan. Hah? Pakistan ya? Tidak pernah ke Yaman juga kan? Tidak pernah ya? Pakistan ya? Tapi dari kelompok itu juga dia. Ya? Kalau ada jadwal-jadwal ngajian, sekarang ini yang baru fatwa mereka tuh membid'ahkan yayasan. membina bikin proposal. Itu baru tuh fatwa, fatwa mereka itu. Yang sekarang ini ribut sama mereka itu sekarang yang ribut, diributkan sama mereka. Menaruh kotak infak di depan masjid itu bid'ah. Benar, itu itu yang ditakzir karena kayak itu. Itu modal takzir mereka. Kenapa si itu menaruh kotak infak di depan masjidnya kelihatan? Tamu itu harus dimuliakan. Itu ada yang dikirim takjilnya ke pondok kita. Kita nggak gubris gitu, nggak dari siapa, nggak ada alamat semacam. Kita katakan ini belum paham inti manhaj. Sebetulnya kita lebih paham dengan orang yang terjadi lebih parah dari ini. Ya kan? Dikirim takzirannya, kita dari mana dari mana itu ke pondok kita. Itu salahnya itu. Sebut kali dia. Bikin hiasan, minta sumbangan yang proposal segala macam. Inilah bentuk-bentuk orang apa? Jadi masalah masalah dunia itu. Itu kan masalah berhubung dengan umat. Itu harus dengan para ulama. Jangan kita yang baru ngaji-ngaji, baca kitab dua tiga lalu sudah berfatwa seenaknya serampang ini. Syekh bin Bas, Syekh bin jauh berilmu dengan kita. Bahkan umat dia, negara Saudi itu umat yang paling dekat kepada sunnah, kepada akidah yang benar, belum menerapkan hal seperti ini. Anda baru kemarin baru mengenal manhaj. Umat Anda belum kenal dengan akidah yang benar. Begini cara dakwah. Inilah tatawul ala ulama. Mereka sok lebih pintar dari para ulama, lebih tahu dari para ulama. Kemudian hulu, banyak di antara mereka itu yang hulu dia dalam memuji guru-gurunya. Hulu. Memang cinta ulama adalah termasuk sur, wajib kita minta ulama. Tapi mencinta ulama jangan yang sigor dikatakan kibar. Ya kan? Yang kibar dijatuhkan jadi si sigor. Iya, tapi yang utama ulama-ulama atau kan bertingkat-tingkat juga ilmu mereka. Ini. Jadi menurut mereka guru-guru yang mereka undang itu nggak ada bandingannya dengan syekh-syekh yang kita undang Pada semua guru-guru yang mereka undang itu murid dari guru-guru syekh yang kita undang. Cinta ulama. Iya. Tapi gimana Anda mempraktekkan cinta ulama itu? yang ulama menurut mereka yang sesuai dengan dan bisa ditipu oleh mereka. Tapi ulama yang lain itu tidak ulama lagi kalau nggak niat dengan ulama dengan mereka. Tepat mereka seperti itu. Yang sesuai dengan mereka, ah inilah ulama. Yang tidak sesuai, tidak ulama. Tanpa salah seorang guru mereka mengatakan, kalau mau ke Saudi, mau kalau mau cari daging, pergi ke Saudi. Kalau mau cari ilmu, pergi ke Yaman. Seolah ilmu tangnya di Yaman aja. Padahal Syekh itu di mana dia menuntut ilmu? Hah? Di mana dia menuntut ilmu? Dari di Saudi, Jamiah Islamiyah. Ini bentuk apa? Taklid dan taat masuk Yang diungkap hanya seorang syekh saja. Seolah-olah nggak ada di dunia ini kalau cek itu aja. Sampai-sampai kalau untuk daurah kan harus sebutkan syekhnya, murid syekh pula. Yang anehnya lagi di Sumatera Barat, di Steba itu ada sanak gurunya. Murid syekh Mokbit, syekh murid syekh Robit. Ya, ini muridnya, murid Mas murid syekh Robit. itu pampangan di pamfletnya itu. Pamflet nama apa tempat kajian mereka? Ah, ini dia di mana para ulama sering menyebutkan nama guru-gurunya dan mereka dan nggak ada. Ini nggak bid'ahnya. Kenapa harus begitu? Karena memang guru satu aja yang bisa dibanggakan, mau apa lagi? Belajar kepada satu guru aja. Ibad. Oleh sebab itulah para ulama, guru ulama itu nggak satu. Sehingga mereka tidak taklid dan tidak apa? asuh. Ini ya, akibat berguru kepada seorang saja mengakibatkan apa? Taklid dan taksub. Baik, kita masuk pembahasan yang kedua itu tentang pembahasan apa lagi? Taklid ya. Taklid ini juga akan kita kaji dari berapa segi yang sebelumnya, pengertiannya, kemudian larangannya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah maupun perkataan para ulama salam. Taklid ini adalah falada karena kelam itu sebelumnya kalau di Padang namanya kelawan jawi atau apa namanya di hidungnya diutur itu gitu Hah? Nah, jadi nggak bisa kemana-mana tahu antum kan sapi itu kena dikasih tali supaya apa nurun aja itu dalam setiap bahasa kalau menurut ulama usul fikih karena masalahnya hubungan besar yang usul fikih banyak Itiba kau ghair bila dari Mengikuti perhatian orang lain tanpa ada ada ada pun ittiba itu apa disebutkan oleh para ulama dengan itiba al-haq bidalil. Itu di antara ittiba yang karena definisi takbir para ulama tentang itiba itu banyak. Ittiba juga dikatakan orang itiba al-haq bidalil. Itu mengikuti kebenaran dengan enggak Nah itu. Bahkan identik orang takbir itu adalah orang-orang bu di taklid istibah akul ghair bila Mungkin pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Ini taklid. Yang penting saya ikut. Ini kan perkataan ustaz saya, perkataan guru saya, perkataan kiai saya. Dia dari ini. Perkataan aja dari Ini Ini dikatakan oleh ini, dikatakan oleh ini. Kemudian taklid secara umum makmum. Itu secara umum di Nanti akan dari rincian ulama, taklid dan usul din, taklid kepuro, selama itu ada rincian taklid bagi seorang hukum seorang talul atau ini secara umum ya, taklid itu adalah tidak boleh kita diwajibkan apa menuntut ilmu kemudian rinciannya dalam masalah-masalah akidah taklid ini yang maksud di sini taklid tanpa dalil itu mengikuti perkataan dalil tapi taklid kepada dalil itu boleh mengikuti dalil itu yang disebut itibak bukan taklid namanya maka asal itu ini Mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil itu sangat berbahaya. Atau mendapat pendapat ulama-ulama biasanya orang taklid ini juga ada sifatul hawa, itu hawa ini. Dia menerima pendapat itu karena sesuai dengan kemauannya. Ini tanpa ada dalil dia tetap mengikuti. Inilah ini e, bentuk taklid itu lebih dekat kepada orang buta. Tidak ini pokoknya dikatakan begini oleh seorang yang dia kagumi, figur yang dia kagumi, itulah yang harus dikatakan. Walaupun apa yang dilakukan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap akan dia lakukan karena sudah taklid. Yang lebih parah adalah taklid dalam berfatwa. Taklid dalam berfatwa. Wah banyak sekarang orang taklid dalam fatwa aja kamu kenapa tahzir itu? Ya Ustaz sipulan mentazirnya. Kalau dia mentazir seorang, Ustaz sipulan telah mentahzir sipulan Dalilnya itu aja. Kenapa mentahzir? Ya Ustaz sipulan sudah mentahzirnya. Taklid. Bentuk-bentuk taklid. Ini yang menafikan itu, Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebut taklid uh, eh, kita rinci tentang hukum taklid ini dalam usuluddin para ulama itu ini Syekh Santamia juga membagi masalah dalam bahasa beliau dalam syarat jahmiyah kata orang Mu'tazilah oh yang orang orang mengatakan tidak boleh taklid dan usuluddin segala macam. Ada kondisi yang dibolehkan taklid, ada yang tidak boleh. Dalam masalah-masalah yang jelas itu tidak boleh taklid. Dalam masalah-masalah yang tidak mampu untuk digali dalilnya oleh seseorang itu boleh saja dia taklid dengan kata kata Allah was'alu ala dzikri kuntum Seorang yang telah betul ilmi kondisinya takwa ini menuntut cepat jawaban, tidak ada waktu untuk meneliti dalil, itu boleh dia taklid. Boleh dia taklid. Karena dia adalah kondisi apa? Terdek. Jadi kita juga tidak ekstrim dalam ini. Mutlak tidak boleh taklid, juga tidak kita kan? Mutlak taklid juga tidak begitu. Tapi ada kondisi pengecualian yang dibolehkan di sana ada tak? Tidak mungkin. Ya, orang-orang awam itu akan semua mengetahui dalil-dalil tentang uh, ru'yatullah, kalamullah, semua tidak akan mungkin namanya orang Masalah itu pas al-ahadin hukumlah. Tetapi tatkala sampai hujah jangan apa? Menolaknya dengan tak Demikian pula seorang talabatul ini ketika dia ditanya dan tidak punya memiliki waktu untuk menjawab. Dan jawabannya harus segera mungkin waktunya karena jawaban ini berhubungan dengan suatu peristiwa dan harus secepatnya dijawab. Dan dia tidak mungkin untuk apa? Mengupas dalil-dalil itu. Ini ke, ketidakmampuan dari segi waktunya atau tidak kemampuan dari segi kemampuannya dia sendiri belum belum tarafnya dia meneliti habis selama macam belum sampai tingkat kemampuan itu itu boleh dia taklit dalam hal-hal yang memang hal tertentu, persoalan tertentu dalam kondisi tertentu, bukan mutlak. Tetapi tidak boleh taklid dengan menghukum orang. Hakim seorang hakim taklid kepada hakim lain tidak bisa. Dalam masalah hajar tentang hukum kita tidak bisa taklid. Karena itu apa? Harus ada dari basirah. Masalah hukum di sini. Ya kan? Maksudnya di sini mamanya Syekh Sepulan, Mentazir Sepulan apa dalil syekh itu? Ini, ini, ini, ini, ini, ini. Itu dia tidak taklid lagi, sudah mengenal dah dalil. Ini karena taklid tadi apa? aware aware bila ada bighairi dalil ini. Jadi mengikuti orang lain tapi nggak tahu apa dalilnya dalam apa yang kita ikut itu. Tapi kalau kita tahu dijelaskan begini begini, ini tidak taklid. Kita tahu dalilnya, ya kan? Tidak taklid. Kemudian di sini eh, apa namanya? Ibnu banyak menyebut masalah ini. Di awal kita ini menyebutkan beberapa hal di sini. Taklid dibagi oleh Ibnu Qayyim mayuhramu walita walitta'bihi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ila ma masuk masir Ada hal yang harus kita taklid dalam itu. Wa ilah ma min ijab. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak wajib. Bentuk yang diharamkan kata Mukaimnya adalah ini panamu awal min salasa Ini yang pertama adalah al-ira amazallah wa adam ittifaq ilaihi ittifaq bi taqlid aba. Itu mengikuti orang-orang figurnya nenek moyang segala macamnya itu dari dan meninggalkan apa yang diturunkan Allah dan Rasul dan bawa oleh Rasul. Jelas dalil-dalilnya jelas dalam Quran. Wa idza qila lahu eh, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana alau kana aba'u la layak yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Sekali disuruh mereka imam, ittabu ma'azallah, ikutilah apa yang turunkan Allah. Mereka jawab, qalu bal nattabi'u ma'al kaina 'alai aba'an. Kami hanya mengikut apa yang kami dapati dari bapak apa kami saja. Awalau kana aba'un la yaqiluna syai'an wa yahtadun. Walaupun bapak nenek moyang mereka itu tidak ini mereka petunjuk, tidak punya akal yang sehat dalam hal melakukan perbuatan itu. Oleh tadi tidak juga petunjuk Haram taklid ini banyak. Ada orang taklid kepada apa? Ada istiadat, ada orang taklid kepada apa? Kepada kaumnya, eh, kepada apa? Taklid kepada tinggalnya moyangnya, taklid kepada gurunya. Ya. Kemudian bentuk yang diharamkan juga, yang kedua adalah mentaklid orang yang tidak punya ilmu. Ini bodoh ditaklid pula <laughs> oleh orang bodoh ya kan? Karena dalam ayat al ahla untuk nonton, tapi boleh bertanya kepada ulama. pas al ahla zikri engkau untuk disuruh bertanya ini, ini bukan taklid sebetulnya. Karena ketika kita bertanya itu akan diterangkan dalil oleh ulama. Maka tidak taklid lagi. Karena kita tahu dalilnya. Tidak hujah dalam ayat ini. Karena orang Nukai menyebutkan banyak orang taklid mengatakan itu berdalil dengan fas'al fas'al ahla engkau untuk tanyalah kepada ulama, kalian tidak tahu. Kepada ulama tidak taklid kita kenal karena ulama dalam mereka akan serahkan dalil ya dalilnya sama yang kita belajar ya kan? Mengenal dalil kita. Taklid itu mengikuti tanpa ada ada. Nah, di antara bentuk kedua yang diharamkan lagi yaitu mengikuti orang yang tidak punya ilmu, taklid kepada orang yang tidak punya ilmu. Kita orang awam, kita nggak tahu persoalan ini. Ah, ini ada yang mentahzir, ini yang tidak mentahzir segala macam. Kita nggak mampu untuk meneliti persoalan-persoalan ini. Siapa yang harus kita ikut? Kita ulama yang paling berilmu dan paling warak di dalam beragama. Itu yang kita ikut. Jika kita orang awam bingung, maka kita harus ikut apa? Taklim kita tidak mampu, lihatlah ulama yang paling warak dan paling berilmu. Nah sekarang ini mereka taklid kemana ini? Para sibar semua. Para ulama sibar, kalau kita bicara titik ke poinnya, tentang hiaturah bagaimana? Ya, di sini juga karena Ustaz Taslim dikatakan, oh Quruti dia menuduh oh, Syarabi sebagai ulama kibar yang tidak melarang kami. Tidak, maksudnya kita mau gitu. Tapi umumnya ulama-ulama yang dia atas Syarabi ilmu dan pengalaman dalam berdakwah Membolehkan. Bukan mengatakan syarofi adalah ulama sih. ini nah iya, bentuk-bentuk. Ketika kita tidak mampu mengolah. Tapi kita sebagai tolak ilmi melihat dari kedua belah pihak mana? Bukan taklid aja, ini sudah paket syarofi terima, udah enggak. Kita belajar sebagai tolak ilmi, lihat dalilnya apa, dari ini yang melarang apa, yang melarang apa. Maka secara tegas ada ikon kita mengatakan, tunjukkan satu dalil yang mengharamkan hanya dilarang mengambil bantuan dari ahli bidah itu masalah masalah dan mafsadah Dalil yang mengharamkan tidak ada. Karena Rasulullah SAW dari orang kafir pun beliau terima, terima hadiah. Oleh sebab itu, yang mereka katakan mungkin nanti perkataan berbahari dalam kalau sunnah namanya. Janganlah engkau menjadikan al bidah itu punya nikmat dan engkau ya, karena kemudian berdalil pemanya karena setiap uh, apa namanya uh, hati itu akan condong kepada orang berbaik kepadanya nanti nah, begitu ya itu kan dalil umum apakah Rasulullah SAW ketika menerima hadiah dia dari orang kafir itu sudah hati beliau condong kepada orang kafir berolak kepada orang kafir Hah? Kita kan alu bidah itu tetap berusaha mempengaruhi kita. tapi orang kafir juga tidak akan tetap mempengaruhi. Oh, ya, ntar doa kali oleh nasara kata Allah. Apalagi bid'ahnya belum roh. Ini akan akal lebih ini lagi ya kan? Akal lebih ringan Oleh sebab itu, apa yang mereka tuduhkan itu sama sekali tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Karena asal harta itu bukan harta orang-orang ahli bidah, harta kaum muslim. Mereka hanya sebagai penyalur aja. Kenapa kita harus harus mengambil maka sebagai ya penyalurnya. Kalau dia katakan, oh mereka juga bantu ahli bidah, oh itu nggak bisa. Karena ahli bidah itu kadang-kadang ini ada satu peristiwa ini di website mereka ketika terjadi gempa di Yogyakarta. Itu ada daftar sunnah mereka itu. Yang berhak dibantu di ini hanya berapa rumah disebutkan alaman ini ini. ini. Yang berhak itu subhanallah. Apa ini mahasiswa sunnah? Bantu ahli bidah yang saya masih muslim itu wajib tahu kecuali alu bid'ah yang benar-benar karena mungkin saja dengan kita berbaik dia akan masuk sur maka kita katakan dalam muamalah alu bid'ah itu tidak satu saja kita jauhi toh enggak kalau dijauhi semua alu bid'ah siapa mau jadi Alusuna sunnah coba mereka dulu kalau dijauhi semua diusir semua ke majlis uh, ustaz-ustaz mereka sekarang kalau seandainya ustaz-ustaz mereka dulu yang ngajar mereka ya yang mengenalkan mereka dengan salafi bersikap seperti mereka sekarang kepada murid-muridnya, nggak bakal jadi salafi mereka itu. Karena diusir kamu belum punya jenggot, pulang dulu. Masih isbal pulang dulu. Karena semua orang yang menjadi muslimnya apa? Musyrikin kan? Orang musyrikin enggak? Kita disuruh menyuruh orang musyrikin, menyuruh orang yang rutin menyuruh orang asal, disuruh gitu. Rasulullah SAW ketika awal jauh beliau di Mekah, waktu musim haji itu kemana beliau pergi? Yu'aridu nafsahu ala tabail itu pergi ke tenda-tenda kaum musyrikin itu may yahmiluni ila qaumihi li juga kalama rabbi fa inna quraish kamana'an yang kembali ibla ambal eh, eh, an uballigha kalama rabbi pergi ke kaum musyrikin dulu kata siapa di antara kalian mau yang membawa aku ke dalam kaumnya agar aku ya menyampaikan kalam Rabbku karena orang-orang Quraisy telah menghambatku dari menyampaikan kalam sekarang enggak apabila ada ustaz ceramah di pondok orang-orang yang manhatnya tidak selamat itu nubuh tadi itu kenapa dia ceramah di pondok sana atau karena dalam majelis kita ada orang-orang yang tidak oh apa namanya yang tidak belum berjenggot atau yang masih isbah atau masih ada yang merokok atau yang merokok umpamanya jangan itu dalam majelisnya ada orang hadir yang masih merokok atau orang-orang hadir-hadir baru hadir mengat nah. dalam majelis Rasulullah SAW orang munafikin sahabat duduk di samping mereka enggak enggak pernah sahabat lari dari keluar masjid ketika orang miskin masuk ke dalam masjid. Malah ikut jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ya oleh sebab itu, ya Rasulullah sampai tidak Mekah itu berdakwah ke tengah kaum musyrikin. Ke pasar-pasar malah. Ke pasar itu Rasulullah mengulur la ilaha illallah. Abu, Abu Jahal di belakangnya, jangan ini fa'ina rubak sabak. Ini ini supi dia ini kena kena penyakit ini, udah gila ini, jangan dia di, diikuti pendapatnya. Di belakangnya Abu Bakar ikuti Rasulullah Wasallam Demikian Rasulullah SAW. apa kemana-mana kita. Kita masukin kata-kata sufi, iya. Kita masukin kata-kata ini, iya. Kita seru. Tapi yang dilarang oleh ulama pergi ke tempat alu bidah itu siapa? Orang-orang awam alu sunnah. Adapun usul, para sinah sinah alu sunnah harus memakan gembala-gembalanya. Masuk kepada sun, sunnah. Harus kita nyerah. Terangkan ahlu Kalau enggak siapa yang akan menjadi alu sunnah? Sangat keliru makhluk seperti itu. Kita harus meniru. Gak apa kita diundang oleh orang seperti Mereka yang main, main apa? Sangat ini fanatik, sangat ini taklid ini. Syarabi itu pertama dawa. Ini hadasani Syekh Ali al ghazal Fatihi. Pertama dawa di Afrika itu di kantong sufi. Di mana orang sufi? Sufinya bukan sufi-sufi sederhana di kita ini. Benar-benar Bekas sufinya begitu. Di orang sufi. Syahli Nasir, Syarabi, dan lain-lain para saya. Awal daurah. Bahkan di sana berulang-ulang diadakan daurah jam Islaminya. Enggak dihantam sufi itu. Hei kamu mau tadi ini pondok kamu ini dirubah ini semuanya jendelanya pun ini ya, kan dirubah. Bahkan mereka sholat di belakangnya, dia imam. tapi murid-muridnya ya supinya tidak diganggu nggak perlu di dicecah di apa muridnya yang penting muridnya hadir dalam doa pertama saya itu saja mereka difasilitasi dibisikan tempat masih doa di sana sudah nah begitu pula kita dalam menyampaikan dakwah ini kita alusuna di Indonesia nih dibandingkan Saudi kekuatannya nggak ada apa-apanya kita di Saudi aja mereka yang memang boleh dikatakan 90% adalah sunnah tidak berbuat seperti kita di sini kita yang masih jumlah sedikit. Kita ya bermuamalah ada alu bidah dan alu bidah hari kita ini kebanyakan adalah orang-orang awam yang benar tidak mengerti awalnya dengan sur. Mau jalan di saja mereka sudah tahu. Oh iya. Tidak perlu dengan muka yang ganas melihat mereka ya. tidak iya, iya, orang mereka dengan memberi buku, dengan salat, perlu jauh dengan baik. Kalau tidak siapa yang akan mau masuk kepada ahli sunnah? Ini kan para masyarakat kita juga begitu dalam dakwah mereka. Ini hingga ketika ada seorang mengajar di pondok, bahkan dipercayakan mengajar materi akidah lagi. Jangan ta'awun dengan al Tidak paham apa yang dimaksud ta'awun dengan ini, boala dengan apa yang dikatakan dak dakwah. Harus bedakan. Ada orang pondok alu bidah ah, minta pada kita tolong ajarkan akidah kepada santri-santri kan, Pak kita tolak. Ajar udah kesempatan baik. Diminta ceramah kita kasih itu Kita akan nyampaikan yang benar. Sampaikan yang hak itu. Kalau tidak begini dulu bagaimana Islamnya teman-teman? Di tengah kaum musyrikin, di tengah kaum kafirin kan disebarkan. Jadi oleh sebab itu, maka jangan taklid dalam takwa, mentasir dan tafsir. Harus dengan ilmu. Kemudian kondisi-kondisi orang yang ditaksir berbeda pula dengan orang yang ditaksir orang yang tahzir berbeda pula. Ini yang fatalnya lagi orang tuanya ditahzir. Apa orang tuanya ditahzir? Orang tuanya nggak apa-apa tahzir sama nggak tahzir. Saya nah, ngomong saya dulu minta makan ini. Orang tuanya ditahzir. Di Kemudian taklid di sini disebutkan oleh Mokayim, di beliau sebutkan di sini Qala Abu Abdullah bin Khawar Mandan al-Basri al-Maliki ta'aklid maknahu fi syara' ar-ruju' ila qaulin la hujjata liqa'ihi alaihi. Di taklid di sini didefinisikan oleh sebagian ulama mengatakan yaitu ar-ruju' ila qaulin itu mengambil sebuah pendapat la hujjata liqa'ilihi alaihi. Tidak ada hujah orang mengatakan tidak ada hujahnya ini yang taklid. Orang yang punya ini nggak punya ada termasuk dah yang terbit oleh eh, yang disebutkan oleh muka yang pertama tadi yang sebutannya itu mengikuti taklid kepada orang yang tidak punya ilmu Kemudian taklid pada dia hujjah. Bentuk dua yang dicela taklid itu adalah taklid setelah diterangkannya hujjah dan dalil wa zuhur dalil ala khilaf qaul muqallid. Jadi diterangkan hujah-hujah lalu membatalkan perkataan orang yang ditaklid ini. Itu sudah mazmum ya, taklidnya. Muharram kata muka ini. Lalu Nukair memberi perbedaan antara yang pertama. Ada perbedaan antara nuh al awal, an awal kalau ada qabla tamakuni min ilmi hujjah, wahada kalau ada ba'da tuhur hujja lahu, wahwa awla bidami wa maksiatul maksiatullahi wa rasuli. Jadi bentuk kedua, dia mengatakan kepada orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Eh, orang yang tidak berilmu. Ini taklid kepada orang lain, dia pun telah tahu ada dalil yang berseberangan dengan pendapat orang yang diikuti di taklid yang makmum. Nah oleh sebab itu ketika kita kita mendengar salah satu pendapat begini, lalu ada ustaz lain mengatakan dengan dalil-dalil yang lucu yang jelas, lalu kita masih menerima pendapat-pendapat yang dalil yang masih menjual, itu termasuk tak jadi termasuk yang makmum. Terus apa yang dikondisikan di sini? Mengikuti pendapat orang lain yang tidak punya hujan Ini wadzalika mampu minum syariah. Ini adalah diharapkan dalam agama. Ini kemudian ittiba disebutkan adalah mata bata alaihi Ini yang ada hujannya itu ittiba. Ini kemudian ittiba tadi sudah kita katakan banyak berbeda-beda takbir para ulama tentang memberikan pemahaman Kemudian dalil tentang dilarangnya taklid dalam Al-Qur'an itu banyak sekali dalam surat Al-Qur'an ada firman Allah sebutkan yaitu Ya laitana ma'ata masyarakat wa kubara'ana fa'adalu bersabila Alangkah baiknya dulu kami tidak tunduk kepada apa namanya orang-orang besar kami ini, ketua-ketua kami ini yang telah menyesatkan pak Fa'adalu bersabila Tidak punya jalan Oleh sebab itu dalam surah al quran disebutkan istabarra alladziina tubi'u min alladziina tabau wa ra'ul adzab wa taqatta'at bihim asbab ya dan kalau melihat ya ini mereka itu wa minna ma yattakhidhu min dunillahi andari yuhibbuna wa billah alladziina amanu asyaddu hubbillah ini awal ayatnya kemudian ini tatkala orang yang mengikuti melihat ada Allah tatkala kalau makabar alladziina tabu min alladziina tubi'u berlepas dirilah orang yang diikut tadi dan dia Dulu kami kan kalian, tolonglah kami ini dari azab neraka nggak bisa. Tidak ada artinya. Jadi jangan dikira kan ada mula orang sekarang mengatakan kita ya kan, saya jamin dosa bapak dan ibu ini bisa haji begitu itu. Ketika kita terapkan sunnahnya begini-gini, saya akan dapat dosa bapak dan ibu. Jangan ragu. Ini yang benar. Subhanallah, ini kelancaran. Sudahlah membawa pendapat yang salah, malah dia katakan saya akan tanggung dosa saya nanti. Iya benar, itu banyak yang haji kalau kita nasihati sebagai itu. Para pemimpin haji Inilah kesombongan mereka kepada al-haq. Itu kata seorang al-kibru batarul haqqi wa nas. Ini rabu haqqi alam nas. Ini batarul haqqi itu yang sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di banyak sebetulnya ayat Al-Quran yang mengharamkan taklid. Di antara taklid kepada bapak dan moyang jelas banyak ayat. Inna wajahna aba'ana ala umma. Ini kebiasaan-kebiasaan bau kami, bagaimana kami akan meninggalkan. Ya hujah mereka tentang taklid. Ini. Adapun dalam sunnah adalah hadis yang memang e, diriwayatkan oleh ali Hatim Ar-Ani e, eh, sahabat seorang sahabat ini tentang sebab turunnya ayat itu ittaqul ahbar wa rahman arbab min dunillah. Ali Mahati mengatakan, "Ma kunna na'buduhum." Ini, ya ini mereka menjadikan tandingan arbab min dunillah. Orang-orang ahli kita menjadikan baruh para ulama-ulama mereka sebagai apa? Arbab min dunillah. Itu sebagai Tuhan selain Allah. Lalu apakah makna Tuhan ini mereka menyembahnya? Kita rata hadis tersebut adalah hadis eh, hadis, yang eh, eh, hadis, tersebut ini Sebutkan di antaranya sebutkan adalah alaih. Ini yuhalliluna haram wa tuhalliluna. Yang mana para ulama-ulama mereka ini sikapnya apa? Menghalalkan yang haram lalu kalian taharah wa tuharrimun. Lalu kalian juga ikut menghak. Kemudian juga mereka itu menghalalkan yang haram lalu kalian wa tuharrimuna. Lalu kalian juga menghak menghalalkan. Ini mengikuti ulama yang menyimpang dari kebenaran ini taklid buta yang tidak boleh kita lakukan. Nah, sebutkan dalam hadis Abi, eh, apa, Adi bin Abi, eh, Abi ini sebutkan ya, karena dia seorang seorang ulama dari ya, Bani Yahud. Maka anak bodoh ya Rasulullah. Kami tidak pernah menyembah mereka. Tapi bentuk ibadah di sini adalah ketika mengikuti pandangan mereka yang berseberangan dengan dalil-dalil lalu masih diikuti, maka itu sudah menjadikan mereka sebagai apa? Tandingan bagi Allah. Ini zam ini ditaklif kepada ulama ini yang tidak ada dalil dalam pendapatnya, tidak diturun oleh dalil Kemudian ada pun dalam para ungkapan para ulama salah ini banyak sekali seperti tadi yang memang hadis eh, perkataan salah menurut kita untuk Itiba Rasul itu terang melarang mereka. Bahkan kita wala tukal didu. Ini malikan wala Sufyan. Mana kata Muhammad? Jangan kalian takut kepada Sufyan. Ya, kepada Malik dan Sufyan. Waktu qulu mimma atadu. Ambillah dari mana mereka? Ah? Di dah. Inilah sebabnya maka kita harus ini mengikuti dalil bukan taklid kepada ulama. Oleh sebab itu, apakah di sini ketika kita tidak mengambil pendapat sebuah ulama kita merendahkan itu tidak. Justru itu kita adalah menghargai dia, memuliakan dia. Ketika kita kalau kita masih ikut pendapat dia yang salah, berarti merasa kita tidak setia dalam ikut dia. Karena ikut dia, dia itu serang semua ulama menyuruh kita ikut apa? Yang ber, yang benar. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, ya apabila kalian mendapati perkataanku berseberangan hadis Rasulullah, waktu ribu ribu kau Allah. Jika kalian mendapati sebuah pendapat pendapatku bertentangan dengan hadis Rasulullah, buang pendapatku jauh-jauh ke belakang. Subhanallah, ini para ilmu. Sekarang ini sebagian kalau pakai ini pendapatnya harus diterima. Kalau diterima, ditahdir. Mana mereka dari sifat ulama-ulama salah? Pendapatnya harus diterima. Kalau tidak, tidak ahlu sunnah. Modelnya ada sebagian berapa seperti itu. Pokoknya tidak seberapa dengan dia, apa dia yang ini sudah ditakdir. Imam Syafi'i saja mengatakan itu. Tidak karena imam-imam itu mengajak mereka kepada inilah yang manusia yang menyeru kepada dirinya, bukan menyeru kepada sun sunnah. Mukhalafah manhajus salah. Para ulama salaf semua mengajak orang mengikuti apa? Rasulullah dan dia. Bukan pendapat dia. Salaf itu para ulama-ulama dulu nggak pernah murid-muridnya yang tidak hadir ke dia dia tahzir yang tidak sependapat dengan dia dia hadir nggak ada. Coba nggak lihat. Imam Syafi'i dengan Malik berbeda pendapat kan dalam banyak hal. Di antaranya tentang basmalah. Imam Malik mengatakan tidak perlu baca bismillah. Imam Syafi'i mengatakan wa nggak ada di tahzir. Apalagi Imam Abu Hanifah itu sangat berseberangan sekali pendapat beliau dengan sunnah ya kan? Tidak perlu baca Al-Fatihah, yang penting baca Al-Quran, mayatasar min Al-Quran. Tidak perlu baca al Ada nggak ulama akan Abu Hanifah pendapat ini? Karena dia juga punya dalil. Tapi memang dalil beliau itu tidak apa? Tidak wajib. Nah, berkuat ketika dilihat dari yang lain, tapi nggak dicela. Gak pernah ulama mencela Abu Hanifah dalam hal ini. Tapi kita memuliakan Abu Hanifah, mengambil pendapat ulama yang jelas berkuatan dengan dalil. Jadi enggak. Al-haqqu apa? La yuzanu birijal. Walakin rijal yuzanu Kebenaran itu adalah bukan dilihat siapa yang mengatakannya, tapi seseorang itu dinilai kebenaran. Sesuai dengan ucapan dan kebenaran. Jadi ada orang sekarang ini terbalik. Kalau sudah simpulan dan berkata itu benar. Inilah sifat-sifat takdir dan termasuk. Tapi kata ulama adalah ini al haqullahi wa yurafu birjal. Hak itu tidak dilihat itu siapa mengatakan baru benar, tapi ar-rijal yu'rafuna hak. haq. Orang itu baru dinilai dia baik tidak baik sesuai dengan ucapan yang kebenaran atau tidak. Itu yang nilai, yang dinilai itu seseorang bukan hak yang dinilai. Di termometernya kebenaran. Walau dari orang bukan ahlu sunnah jika perkataannya benar, tetap kita benarkan. Bukan karena di bidang hanya kita benarkan, tetapi karena cocok pendapatnya dengan keber kebenaran. Oleh karena itulah saya Islam Tania tidak terhingga mengukir pendapat-pendapat orang kalah kadang-kadang yang benar-benar sesuai dengan keber kebenaran. Maka kami katakan, Orang Mu'tazila itu benar dalam satu segi, salah dalam segi yang lain. Apa belum memang benar dalam tanzih, tapi salah dalam it. Tidak akan hingga pendapat al bidah mikir mungkin oleh al Islam yang menunjukkan pendapat mereka itu yang benar sesuai dengan dalil. Jadi terima di mukil ini bukan karena sekulan mengatakan karena sesuai dengan al ada pula sekarang ini yang mengambil kesimpulan kalau ada ustaz-ustaz menukil pendapat orang ahli bidah, itu sekolah madar kita mungkin kita sepulan. Muktadi itu membela ke kutub. Jadi inilah bentuk ponis-ponis kulit buta. Ya. Jadi oleh sebab itu kita ini para aima kita tidak pernah menyuruh kita tak kulit kepada pendapat mereka. Yang juga tidak pernah memaksakan pendapat mereka pada umat yang mana pada sekarang ini ada kelompok memaksakan pendapat gurunya kepada umat. Umat yang tidak menerima pendapat gurunya sudah bukan ahli sunnah. Padahal umat juga mengikut ulama yang juga ahli sunnah. Bahkan jumlah pendapat mereka lebih kuat dan lebih banyak dari segi ilmu pun. Ini bentuk apa? Asuk dan ini. Inilah yang perlu kita tegakkan bahwa kita jangan asuk dan taklid kepada seseorang dan pribadi ini tapi kita masuk pada dalil kita tiba dalil di kebenaran siapapun yang mengatakan wajib kita ikuti jika itu akan kebenaran ada orang semuanya tidak sholat lalu dia nyuruh kita sholat gimana saya ikut apa tidak ikut kan Orang ini tidak sholat, tapi melarang orang merokok. Benar salah dia. Nah, iya. jadi yang kita lihat kebenaran, bukan siapa yang mengatakan. Kalau pulang mengatakan baru benar, siapa yang pulang mengatakan tidak benar, tidak bisa. Dalilnya apa? Ini benar, ini salah apa dalilnya? Itulah ketika orang Yahudi mengatakan, apa kata mereka? Wa qawlu la yaqul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah. Lalu kenapa Allah katakan Ha'atu burhanakum in kuntum Mana buktinya? Mana buktinya? Bahwa tidak akan masuk surga anu, eh, surga itu kecuali orang yang salah saja. Jadi dalil yang kita ikut dalil bukan person tertentu. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ungkap, ungkapan para ulama salah tentang ini apa namanya uh, dilarangnya taklid. Di sini mengkayu banyak sekali menyebutkan ya, ini dari dari perkataan para ulama di sini. Kemarin waktu kita ke apa? Mana kemarin? Surajaya. Pengurus masjid itu membacakan sebuah pendapat Imam Syafi'i mengatakan orang yang taklid itu bagaikan orang yang ngambil memungut kayu api di malam hari. ibu lel, kata Imam Syafi'i. Orang berkata tanpa hujan. Di sini di antara perkataan yang diartikan di sini Na'im ma'al ba'an taklidihim. Kata imam Qayyim, keempat imam mazhab yang masyhur itu melarang untuk taklid kepada mereka Wa mana kata akhadha juga yang hujjah. Bahkan mereka mencela orang-orang mengambil perkataan mereka tanpa ada mengenal dalil atau mengenal dalil. Faqala Syafi'i, berkata Imam Masanul Masalul ya yatlubul ilma bila hujjatin perumpamaan orang yang menuntut ilmu tanpa hujjah kama tadi hati bilailin eh, kama tadi hati bilailin ini yahmilu huzmat hatabin wafihi fihi af'a tulbiruhu wa Zakarahu al -Bain. Kata Imam Syafi'i, perumpamaan orang yang menuntut ilmu tapi tanpa ada dalil, sebagaikan orang yang memungut kayu bakar di malam hari. Yaitu dia di dalam mengikat kayu bakar itu terdapat di dalamnya ada ular yang akan menggigit. Malam hari cari kayu bakar. Ya kan? Tentu kadang-kadang terikat ular ya kan? Nah, itu perumpamaan diberikan Imam Syafi'i. Orang yang berkata tanpa hujah, mencari ilmu tanpa hujah, bagaikan orang yang memungut apa? kalau bakar di malam hari, yang mana dalam ikatan itu akan masuk ini ular dan macam-macam. Ada lipan ya kan? Oleh sebab itu, para ulama juga berantai ini dan lainnya para ulama mengatakan tidak boleh mengikuti hukum ulama. Ibrahim Taimi mengatakan perkataan yang bukti oleh uh, dalam kitab uh, Alumul dan juga yang lain para ulama itu mantata ba'aru satu ulama tazanda siapa yang mengikuti fatwa fatwa istilah ulama yang mudah-mudah saja dia akan menjadi zin zindik dalam perkataan al-Junaid ini Imam Sufi juga ini dibukir oleh Syekh Tamim dan banyak pendapat Junaid ini Padahal Junaid ini adalah termasuk sufi yang termasuk di mulahabo oleh para ulama sunnah. Tapi saya Islam juga mungkin pada pendapat beliau ini yang sesuai dengan sunnah, yakni kemudian menunjukkan kebatilan yang diamalkan oleh orang sufi. Di antaranya ini, mantata bahwa ulama atau jamaah syarrakullah. Siapa yang mengikuti pendapat-pendapat hal-hal yang mudah-mudah saja dari para ulama, maka sungguhnya dia telah mengumpul semua jelekan. Jadi harus mengenal dalil kenapa kenapa ulama yang kita lakukan tersebut agar kita tidak taklid. Kemudian berkata pula Al-Muzani dalam muktasarnya ini Muzani sebutkan ikhtasatu hadza min ilmu Syafi'i dalam muktasar ini bukan aku di sini meringkas ilmu Syafi'i ini wa mimma qaulihi ini dari antara ungkapan-ungkapannya riba lu man aradahu bagi orang yang ingin untuk mengetahuinya, menginginkannya penetapan Pak Masbih. Ma'ilmihi ma'ilamihi nahyahu min an taqlidihi. Di sini juga Imam Muzani mentahdir jangan sampai taklid wa taqlid ghairihi liyadhura fihi lidinihi wa yahtara fihi li Jadi jangan sampai taklid tanpa mengenal dalilnya atau mentaklid pada orang lain. Hendaklah dia mengenal ini dalam agama ini dalil-dalilnya dan juga dia hati-hati terhadap mengambil suatu pendapat. Berkata Abu Daud, "Qutu li Ahmad." Ini Abu Daud ini tilmiz Imam Ahmad mengatakan, ini Al-Auza'i wa asba' min Malik. Ini dia berkata Abu Daud ini. Al-Auza'i itu lebih dekat pendapatnya kepada eh, ada sunnah daripada Imam Malik. Qala, la tuqallidu dinaka ahadan min haula. Ini la tuqallid, la tuqallid dinaka ahadan min haula. Jangan engkau menggantungkan, itu kan keladai. Jangan engkau taklid ya menjadikan agama taklik kepada seseorang di antara mereka. Ya. majalah Nabi SAW alaihi wasallam Ini apa yang datang dari Nabi SAW dan para sahabat maka ambillah. Summa tabi'i ba'da rajuli fihi mukhayyar. Ini. Kemudian dalam masalah imam eh, para tabi'in itu boleh engkau pilih mana tabiinnya engkau nah, pendapat yang dekat pada dalil. Kemudian Pak Ahmad bin taklid oleh tiba waqala Abu Dawud. Di sini Imam Ahmad membedakan antara tiba dengan taklid. Kemudian yang mengata Abu Dawud berkatakan mengaku dengan Ahmad al itiba ayat tabi arrojul maja'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud tiba kata Imam Ahmad ayat Abu Dawud ini pertanyaan dari Imam Ahmad itu adalah mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu Wan wasallam ashabihi dan juga apa yang datang dari para sahabat. So wa man ba'da tabi'in tabi'in. Kemudian eh, kemudian orang-orang yang setelah tabi'in mukhayyar, boleh dia pilih mana ulama-ulama yang lebih dekat kepada sunnah. Wa qala aidan la tuqallidni wa la tuqallidu malikan wa la taun. Ini pendapat Imam Ahmad dikatakan. Kata Imam Ahmad, jangan engkau taklid kepadaku. Ini pada siapa dikatakan oleh dia? Pada tilmiznya siapa? Abu Daud. Ini yang punya sunnah Abu Daud itu. Ini dan juga Malik jangan ketahui kepada Malik dan tidak pula kepada Sauri wala Auza'i dan tidak pula kepada Imam Auza'i wa qad min haythu ambillah dari mana mereka mengambil wa qala min qillati fiqhi rajul di antara bukti-bukti kurangnya kepahaman seorang tentang agama ini kata Imam Ahmad ayyukalli dan rajul ini seseorang yang taklid kepada orang lain ini bukti dia tidak punya ilmu kurang ilmu taklid Sebetulnya banyak antara para ulama sama dengan hal yang melarang kita untuk taklid di sini. Demi meringkas waktu, barangkali sudah cukup penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh para ulama dan juga ada hadis yang kita sebutkan tadi. Ini bahwa taklid secara umum adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Insya Allah setelah zuhur kita akan zuhur ya jam berapa? 11 zuhur. Setelah zuhur kita akan masalah ta'asub insya Allah. Ini cukup demikian masalah apa taklid ini bahwa di dalam menghukum seseorang itu tidak bisa kita taklid. Seorang hakim nggak bisa taklid, ya nggak boleh taklid dalam hukum seseorang kita harus mengenal dalil-dalilnya. Jadi pertanyaan